masalah pekerjaan rumah Ustaz. Si istri pemalas. Suaminya sering bantu pekerjaan istri. Bagaimana solusinya agar si istri mau rajin? Sebab suaminya kadang kerja sendiri mengerjakan pekerjaan rumah, sementara istrinya tidur. <laughs> ya kan? Dipancik keluar akhirnya. Itu namanya curhat. Saya mau tanya, istri Anda tidur itu karena memang kecapean ngurus anak ataukah asli pemalas? Jangan langsung menuduh sembarangan. Hmm, dicek dulu. Tanya dulu, yang tahu kan suaminya kan. Dia ternyata pagi itu tidur dia. Anda tahu, malam harinya ternyata anak Anda yang masih kecil itu rewel. Nangis, bangun, tidur, bangun, rewel sampai istri Anda itu betul-betul kecapean, kewalahan, keletihan, kurang tidur dikarenakan anak Anda rewel. Akhirnya apa? Begitu subuh anaknya tidur, dia pun juga ikut tidur. Jangan dibilang pemalas, Pak. Saya yakin ketika Anda disuruh begadang malam ngurusi anak juga nggak bakal sanggup. Ya, Pak ya. Oh, ya, Pak ya. Iya, mestinya Anda kasihan sama istri. Biarkan dia tidur. Tadi malam dia capek ngurusi anaknya. Mumpung anaknya lagi tidak rewel, biarkan dia tidur. Kali itu Anda yang mengurusi urusan pagi. Hah? Beres di KB, rumahnya bersih, sudah sampai bikin sarapan, siap. Bangunkan dia. Jangan dibiarkan sampai zuhur. Pemalas kalau itu secukupnya sampai dia bisa mengerjakan pekerjaan rumah yang berikutnya. Hmm, udah jam jam tujuh, setengah delapan, jam delapan, bangunkan dia. Dek, dek, dek, bangun dek. Yang halus kalau bangunkan jangan kasar. ah tahu tahu. Bangun, bangun, bangun. Pukul pintu kamarnya itu. Ayo, udah siang, tidur aja. Ayo, jangan, yang halus dong. Anda juga nggak bakal suka kalau kan sama istri. Ya, Pak ya. Nah, iya. Maka lakukan sebagaimana Anda lakukan untuk diri Anda sendiri. Bangun, bangun, dek, bangun, dek. Dan eh, bangun. Bangun, bangun, bangun. Ya. kaget gitu. kok udah siang? Itu istri yang solihah. ngerti dia punya tanggung jawab. Kok udah siang? Sudah, sudah eh, udah lumayan istirahatnya. Ya, ya lumayan sih. Ya, alhamdulillah sudah istirahat. Ayo sarapan dulu. Saya baru bangun tidur bagaimana sarapan? Bangun aja. Bangun udah Ayo sana cuci muka dulu. Jangan apa wiler. Bersih sudah. Ternyata sudah disiapkan sarapannya oleh sang suami. Nyiapkan sarapan tuh macam-macam. Mungkin antum yang masak sendiri atau mungkin beli di luar. Kan gitu. Alhamdulillah kamu siapkan. Anak kamu udah beres semua, udah mandi semua, udah bagus sudah tunggu Umi ya Masya Allah betapa bahagianya istri yang semacam itu wah suamiku perhatian ngapain ya jangan-jangan yang ini yang dimaksud yang sabar pak istri anda lagi berjuang tadi malam hmm? tapi kalau memang betul-betul memang betul-betul pemalas jangan-jangan punya saya tandanya suruh berhenti nih eh. ya, <laughs> Pak. iya, Allah harus itu. Kondisi yang kedua para itu memang dia betul-betul pemalas. Betul-betul pemalas. Nah ini terus sebagai sang suami harus bisa memberikan masukan-masukan solusi kepada sang istri. Tapi insya Allah sebatas uh, eh, pengetahuan saya terkait dengan yang namanya seorang wanita. Kalau suaminya itu betul-betul penyabar, dia sabar, betul-betul dia mengurusi rumahnya dengan baik, dia akan terbawa. Itu otomatis akan terbawa dia, ya yang yang sabar, yang ikhlas, keluarga, sambil pelan-pelan dikasih masukan-masukan kepada sang istri. Sabar. Insya Allah akan dikasih uh, solusi yang terbaik dari Allah Azza wa Jalla. Umma يتق الله يجعل له wa ويرزقه min حيث la يحتسب. Intinya barakallahu fikum dicek dulu kenapa kok dia tidur Seringkali yang kita dapati para kelasikum dia kecapean dalam mengurusi rumah uh, rumahnya, mengurusi anak anak Jadi kita sebagai sang suami harus positif thinking Kira-kira ya harus positif selalu ya kan? jangan suudon Allahu taala alamistawab Hukum arisan tanpa potongan bila dapat menerima utuh, apakah sama dengan menabung? Kalau dengan demikian e, gambarannya, misalkan kumpul e, eh, 50 orang, gitu ya, diadakan arisan satu e, satu nomor, misalkan 10.000 atau 100 ribu, tergantung kadarnya masing-masing. Ya, 100 ribu. Ada yang kedua, atau segala macam terkumpul semuanya itu adalah 100 nomor. Berarti 100 ribu satu ketemu nih 10 juta. kita, iya. eh E, ketentuan dari mulai awal langsung nomor satu nggak ada porak semua yang yang yang punya nomor tadi itu mendapatkan jumlah yang sama sampai akhir nomor yang ada semuanya 10 juta dari awal sampai akhir itu gambarannya ya kan dengan gambaran semacam ini barakallahu fikum memang ada ikhtilaf di kalangan para ulama, tapi yang rajih wallahu alam bishawab adalah boleh. Ini disebut dengan al-jami'ah. Ini diperbolehkan dikarenakan tidak ada unsur-unsur yang melanggar syariat. Barakallahu fikum. Semua dapat 10 juta semuanya, enggak ada yang dipotong sama sekali. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. kalau kemudian ada potongan, ada ini, ada itu, akhirnya masing-masing orang dapat yang berbeda-beda. Yang ini 10 juta, yang ini 10 kurang 100, yang ini 99 setengah. Tidak boleh. 10 juta kurang 100 ribu gitu ya, Pak. Itu tidak boleh. <coughs> Wallahu taala alam bisawab. Bagaimana ahlaknya Rasulullah SAW ketika membunuh hewan-hewan kecil seperti nyamuk? Apakah ada lafat-lafatnya seperti menyembelih hewan korban? Itu ada. Yang beliau anjurkan untuk dibunuh itu hewan-hewan yang mengganggu. Seperti seperti ular, seperti kelas seperti tikus, seperti apa lagi ya Pak? Ah, cicak Ternyata itu nggak pakai oh ditangkap Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Langsung dibunuh tapi cara membunuhnya tidak boleh menyiksa. Bunuh dengan cara bunuh selesai. Paham gak? wajib Dibunuh dengan cara, dengan cara yang terbaik, jangan disiksa barakallahu Nah, wallahu taala dan bisawab. Masya Allah. Curhat kafe Terakhir ya. Ada lagi enggak? Ada lagi enggak? Enggak ada ya. langsung nih. Gimana Pak? Kalau gampang dijawab, kalau enggak, Allah Allah, Gimana Pak? Eh, Masya Allah. Iya. Rasul mengatakan dalam sabdanya, "Waju'ila ju'ila rizqi tahta dhilli dijadikan oleh Allah di bawah kilatan pedangku. Nah. Jihad fisabilillah, Pak. Dapat ghanimah. Di samping itu perjuangan Islam juga untuk memberi rezeki kepada keluarga. Begitu dapat ghanimah, beliau bisa langsung memberikan keluarganya nafkah setahun gitu kan banyak volumenya dikasih nih isi pertama sekian nah, untuk setahun nih tahun tidak ada ya seadanya pernah Rasul tadi sampai tiga bulan berturut-turut tidak memakan apapun, adanya hanya kurma sama air dinikmati. Itu Rasul Jadi dimasukkan dalam zuhudnya Rasul dalam urusan dunia. Kalau pas ada dinikmati, tidak ada ya disabari. Rasul tidak punya kesempatan untuk mencari mencari usaha. Dulu ketika sebelum sebagai nabi masih berdagang. Ketika sebagai sebagai, sebagai seorang sebagai seorang rasul tidak punya kesempatan dikarenakan sibuknya belum mengurusi umat Allah itu. Allahu a'lam bishawab. Udah, ada lagi yang lain? Terakhir ya. Yang terakhir ini ya. Janji lu ya. Terakhir. Saya punya teman namanya si fulan ya jelas si fulan ia punya sebuah usaha dan punya beberapa karyawan ada beberapa karyawan yang waktu kerjanya semuanya semaunya sendiri Padahal sebelumnya sudah dijelaskan masuk kerja dari jam sekian, pulang jam sekian, istirahat sekian menit. Kalau gaji dipotong, karyawan tersebut tidak terima. Jika diingatkan tentang kesepakatan awal, hanya manggut-manggut saja. Tapi tetap aja kalian datang terlambat 30 30 menit sampai satu jam satu jam lamanya. Apakah berarti orang tersebut punya tanggungan hutang jam kerja pada pemilik usaha? Bagaimana cara yang tepat untuk memberikan nasihat kepadanya? Dia, karena jika di PHK dampaknya kurang baik pada ukhuwah dan dakwah. Masya Allah. Seharusnya sebagai seorang pekerja, seorang karyawan, barakallahu fikum, itu disiplin dengan pekerjaannya, memiliki akhlak yang mulia sebagai seorang pekerja, jujur dalam pekerjaannya. Itu yang dianjurkan dalam Islam. Jujur. Sekian jam sekian itu merupakan persyaratan antara dia dengan tuannya. Rasul mengatakan al-muslimuna ala syurutihim. Muslimin sesuai dengan persyaratan di antara mereka selama bukan persyaratan yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Sementara perkara yang, selama perkara yang mubah penuhi. Adab seorang karyawan, seorang pegawai, disiplin. Jam 7 masuk, jam setengah 12 istirahat, jam 1 masuk, jam 3 pulang, tepati. Di waktu-waktu itu Anda dikasih amanah untuk bekerja kerjakan dengan sebaik mungkin, dengan sebagus mungkin, sejujur mungkin. Itu sifatnya orang yang beriman. Ketika Anda khianati, mohon maaf, Anda terjangkit penyakit munafik. Wa idza tumina khan. Di antara sifatnya kaum munafikin ketika dikasih amanah, dia khianat. Masuk jam tujuh molor, jam setengah songo. Enggak ada udur. Sengojo itu. Jam sebelas selesai. Hah? atau kurang setengah jam lagi. Molor setengah dua baru masuk. Hah? Allahumma musta'an. Minta gaji penuh. Itu bukan akhlaknya seorang mukmin. Seorang mukmin betul-betul disiplin, punya etos kerja yang sangat tinggi. Disiplin, amanah. Itu muslim. Mestinya demikian sikapnya kalian. Apalagi sudah mengerti agama, sudah mengerti syariat, sudah belajar Al-Quran, mengaji sunnah Rasulullah SAW. Ngerti ilmu, diamalkan. Jangan mentang-mentang kerja dengan tamas sendiri saya maunya sendiri. Tidak bisa ya, Pak. Barakallahu Gitu ya. Sebagai seorang bos juga punya adab. Karyawannya dimanusiakan. Betul-betul dimanusiakan. Jangan di eh, di luar manusiakan ya, Pak. Dimanusiakan. Barakulahikum Kerjanya sesuai dengan kemampuan, jam-jamnya sebagaimana eh, kemampuan yang ada, bagus. Dan gajinya tepat waktu. Nah, sama dikatakan dalam sebuah hadis, eh, dalam kau memberikan gaji kepada eh, karyawan sebelum kering, sebelum kering keringatnya. Wah, ketika dia gajinya nggak diambil-ambil, simpen. Nah, dia eh, kerja bagus, gaji nggak diambil, simpen. Nggak diambil, simpen. Sampai banyak itu punya karyawan kamu. Datang pada suatu hari kasihkan semua sama dia. Adil. Paham ya? di, di zaman dahulu kala diceritakan dan itu dipuji oleh Rasulullah SAW ada seseorang bos ya punya karyawan dia kerja bagus gaji nggak diambil dia pergi gajinya itu dikembangkan sama tuannya gajinya dikembangkan sama tuannya berhasil sampai memiliki sekian banyak sapi sekian banyak kambing luar biasa datang itu yang namanya pegawainya. Saya dulu punya gaji di sini, sekarang mau saya tarik mana gaji saya? Kata sang sang tuan, yang kamu lihat ini dari semua yang atas sapi, sapi, kambing itu pilih kamu semuanya. Yang betul milik kamu semuanya. Senang diboyong ke rumahnya. Itu keadilan seorang bos. Maka harus ada akhlakul karimah antara bos dan karyawannya. Kalau sama-sama pengertian, bagus pekerjaan tadi. Faham sahabat ya? Maka ini nasihat untuk para karyawan dan nasihat untuk para bos. Terkait dengan masalah yang semacam ini, nasihati. Dinasihati terkait dengan bimbingan Islam dalam perkara semacam ini. Terkait dengan masalah amanah dan segala macamnya, dinasihati. Kalau ternyata, semoga demikian, kalau ternyata orangnya keras kepala, Nggak mau dinasihati. Kalau saya pribadi, PHK. Saya pribadi mengatakan, Afwan, Ahsan antum kerja tempat yang lain saja. Halus tuh ya. Itu langsung dengan PHK kan. Cuma dengan yang harus. Afwan ya Afi, Ahsan antum kerja tempat yang lain saja. Daripada terus ada gesekan-gesekan semacam ini, Ahsan cari tempat kerja yang lain saja. Semoga antum mendapatkan sebuah tempat yang di sana antum bisa semaunya sendiri dalam bekerja. Monggo silakan. Saya. Dan tidak nggak ada pengaruh sama kalau ukhuwah. Harus ada upaya demikian ya, Pak. Ketika nanti dia misalkan marah-marah urungan, oh. itu fitnah gampang. Orang semuanya tahu. Tahu dengan tindakan dia tadi sehingga orang akan tahu bagaimana akhlaknya dia. Ini akhlaknya buruk, tinggalkan akhlak buruknya dia tadi. Barakallahu fikum. Kalau ada kesepakatan di awal yang namanya e, telat-telat segala macam potong gaji, disepakati potong gaji. Kesepakatan bersama di awal dengan karyawannya masing-masing. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam Ketika kamu jadi karyawan, jadilah karyawan yang amanah, yang jujur, yang disiplin. Itu tanda imannya antum.